Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan kajian fikih. Masih hudud sekarang had riddah tentang had riddah. Apa yang dimaksud dengan riddah? Di sini musannif mengatakan definisinya ruju'ul muslim al-aqil al-baligh anil Islam ilal kufri bikhtiyarihi duna ikrahin min ahadin. Sawa'un fi dhalika az-zukuru wal inasu fala ibrata birtidadil majnuni wala sabi li'annahum ghairu mukallafin. Itu uh, kembalinya seorang muslim yang balik lagi berakal dari keislaman kepada kekafiran. Dengan apa? Dengan keinginan dia sendiri. Bukan atas paksaan seseorang. Baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga di sini tidak dianggap e, kemurtadan orang gila dan anak kecil karena tidak mukallaf. Itu definisi musonif. Tapi sebagian ulama, banyak ulama e, mendefinisikan ridah itu adalah e, apa e, alladzi yakfuru ba'da islamihi biqaulin au fi'lin au i'tiqadin au syakin adalah orang yang menjadi kafir setelah dia muslim baik dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan itu definisi riddah Uh, adapun dalil yang menunjukkan bahwa orang gila anak kecil kemurtadannya tidak sah karena Rasul mengatakan rufi al qalamu an salah an salasin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila pena diangkat dari tiga orang dari orang yang tidur sampai dia bangun dari anak kecil sampai dia balik dan dari orang gila sampai dia sadar tersadar. Kemudian wal ikrah fit talaffuz bi kalimatil kufri la yukhriju al muslim an dinihi madama al qalbu mutmainan bil iman. Dipaksaan uh, untuk mengucapkan kalimat kekafiran tidak menjadikan seorang muslim menjadi murtad selagi hatinya teguh dengan keimanan. Dan ikrah e, yang menjadi rukhsah di dalam kekafiran itu adalah ikrah mulji, yaitu ikrah yang menghilangkan keriduan dan merusak ikhtiar. Karena ada ikrah yang um, apa yang me me menghilangkan yang merusak apa uh, menghilangkan keridoan dan merusak pilihan itu ikrah murji ancaman dibunuh atau pemotongan anggota badan atau penyiksaan yang dahsyat ya, yang bisa e, eh, menyiapkan anggota badan atau nyawa itu apa Melenya, menghilangkan kerido kan tidak ridho ketika mengucapkan kafiran kan terus menghilangkan ikhtiar ikhtiar itu e, eh, itu keinginan sendiri ini kan tidak ada jalan lain kan ada ikrah yang menghilangkan ridho tapi tidak menghilangkan ikhtiar. Seperti pemenjaraan, pukulan, ringan, pengikatan. Memang ketika mengucapkan kekafiran, ridho, ridho tidak? Tidak. Tapi dia masih punya ikhtiar. Punya ikhtiar. Ikhtiaran tidak. Tidak rusak, masih ada ikhtiar. Itu apa? Dia e, sabar, gitu kan. Itu namanya uh, ikrah yang goer mulji dan yang menjadi rohsa dalam kekafiran adalah ikrah mulji yaitu uh, ikrah yang menghilangkan keridoan dan merusak ikhtiar atau yang sifatnya tidak ada, jalan lain kecuali itu. Berdasarkan <clears throat> kisah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhum anhuma bahwa beliau dipaksa untuk mengucapkan kafiran terus mengucapkannya dan dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarha bil kufri sadran alaihim ghadabun Allah wa lahum azabun azim Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan, akan tapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekafiran, maka atas mereka itu murka dari Allah dan bagi mereka azab yang yang besar. Di sini kalimat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan terus walakin man syaraha bil kufri sadran akan tapi Barang siapa yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka atas mereka murka dari Allah dan azab yang pedih. Di sini, apakah orang yang melakukan kekafiran di diponis kafir itu disyaratkan dadanya lapang menerima kekafiran atau tidak? Tidak. Di sini kalimat walaki man syaraha bil kufri sadran itu adalah e, hukum bahwa orang yang melakukan kekafiran kalau tidak dipaksa Artinya dia sudah melapangkan dadanya dengan kekafiran. Walaupun mengklaim hatinya apa? Beriman, tidak suka. Tapi secara hukum bahwa orang yang mengucapkan kekafiran tanpa dipaksa itu berarti telah melapangkan dadanya untuk kekafiran. Dan di sini takfir termasuk hukum-hukum syar'i yang harus merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah yang tidak boleh seorang melakukannya atau menceburkan diri ke dalam pengkafiran seseorang yang asalnya muslim ya, kecuali memiliki pijakan dalil syar'i. Dalil syar'i juga e, tahu waki orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi e, intinya bahwa uh, orang yang melakukan uh, suatu perbuatan merupakan kekafiran tidak mesti pelakunya menjadi kafir kalau ini secara umum itu kan. Adapun secara rincian kan sudah eh, dalam masail zahirah, adalah masail khafiyah dalam kaitan syirik akbar dan yang sejenisnya. Itu sudah ada bahasan khusus dalam materi-materi tauhid. Intinya bahwa e, mengkafirkan seseorang itu harus berpijak kepada dalil e, syar'i bukan atas dasar hawa nafsu atau karena sentimen golongan atau ta'asub atau karena permusuhan atau perseteruan karena Rasulullah SAW sudah menghati-hatikan dari orang menuduh kafir seseorang tanpa landasan Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim dari Ibnu Umar idza kafara rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma Bila seorang mengkafirkan saudaranya, maka salah seorang di antara keduanya telah kembali dengan tuduhan itu. Gitu. Juga sabda Rasulullah SAW, Man syahida alla ilaha illallah wa istaqbala qiblatana wa akala zabihatana fahuwal muslim lahu ma'alil muslim wa alaihi ma'alal muslim. al Bukhari. Barang siapa bersyahadat la ilaha illallah dan menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami maka dia muslim punya hak sebagaimana hak orang muslim punya kewajiban sebagaimana kewajiban atas orang muslim. dan di sini orang yang bersaksi syahadat la ilaha illallah sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik dia apa? Tidak disebut telah bersyahadat walaupun mengklaim bersyahadat. Kemudian di antara contoh-contoh yang merupakan uh, apa kekafiran adalah mengingkari sesuatu yang diketahui maklum, maklum fiddin bidarurah. Baik yang kaitan dengan tauhid, kaitan dengan tauhid, orang mengingkari adanya Allah, mengingkari Allah, sa mengingkari Allah sang pencipta itu jelas kekafiran secara mutlak mati baik ada hujah maupun tidak ada hujah dan orangnya langsung diponis kafir juga mengingkari Al-Quran e, terus mengingkari hari kebangkitan hari pembalasan itu merupakan kekafiran mengingkari kenabian Rasulullah SAW mengingkari Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan kekafiran juga e, kaitan dengan hal-hal yang syariat yang maklumah fiddin bid darurah seperti wajibnya salat zakat saum haji haramnya zina mencuri ketika orang mengingkari wajibnya salat apa kafir mengingkari wajibnya saum zakat haji menghalalkan riba zina khamar judi mencuri itu kafir kalau dia hidup di tengah kaum muslimin memiliki tamakun dari mengetahui hukum terus dia mengingkari hal-hal ini maka dia kafir kebodohannya tidak dianggap. Kenapa? Dia memiliki tamakun. Kemudian juga termasuk kekafiran juga e, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperolok-olokannya atau menghujat salah satu nabi dari Nabi Allah Subhanahu Wa Taala istihza bin Nabi menghujat Nabi mencela Nabi Kemudian juga menceladin, menghujat Alkitab, Sunnah, e, eh, menyebut hukum-hukum Islam tidak adil dalam warisan dan yang lainnya. Dan juga meninggalkan pemutusan dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dan malah menggunakan kitab undang-undang hukum buatan. Itu termasuk kekafiran juga. Kemudian juga seorang mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu. Itu juga merupakan kekafiran. bahkan orang yang mengklaim sebagai nabi atau rasul atau mengaku dapat wahyu kafir itu kan. Makanya eh, apa? Sultan Jogja itu kafir berlapis-lapis kan mengaku dapat wahyu itu juga kan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melemparkan mushaf ke kotoran. Begitu juga kitab hadis dalam rangka istihanah melecehkannya. Sengaja melemparkan. Tapi kalau tidak sengaja, lain lagi. Kemudian juga contohnya lagi melecehkan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala atau perintahnya atau larangannya atau janjinya. Itu merupakan kekafiran. Terus e, pengingkaran dalam hal-hal yang maklumah fiddin bidarurah yang kaitan dengan syariat. Kalau orangnya tidak memiliki tamakun, tidak di tidak dikafirkan. Orang mengingkari wajib dan sholat, padahal dia hidup. Kita orang kafir asli baru masuk Islam kan tidak memiliki tamakun ketika mengingkari wajibnya sholat tidak langsung di, dikafirkan karena tidak memiliki tamakun. <clears throat> Makanya orang yang baru masuk Islam hidup di negeri kafir asli atau hidup e, di pedalaman yang jauh terus mengingkari hal-hal yang kaitan dengan syariat maklum masih din kalau dia tidak memiliki tamakun maka tidak di, dikafirkan. kemudian juga kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya eh, apa goer ma'lumah fiddin bidorroh yang tidak diketahui pasti dalam din ini hanya diketahui oleh kalangan khusus. Kalau tadi wajibnya sholat, zakat, saum, haji, haram, zina, mencuri, bunuh, itu semua orang tahu awamnya maupun ulamanya. Tapi ada hal-hal yang diijmakan oleh para ulama, tapi tidak setiap orang tahu. Bahkan orang yang belajar pun kalau tidak dalam, dia tidak tahu hukumnya. Nah, ketika mengingkari hal-hal semacam ini, orang tidak langsung di, dikafirkan. Seperti orang e, dalam Islam e, haram apa memadu antara seseorang dengan bibinya atau wanya menggabungkan. Itu kan tidak setiap orang tahu. Ketika ada orang yang membolehkannya, itu tidak langsung di, dikafirkan. Begitu juga e, status seorang yang membunuh secara sengaja itu tidak mendapatkan warisan, umumnya si anak sengaja membunuh bapaknya supaya cepat dapat warisan. Nah, di sini e, banyak orang tidak tahu bahwa si anak ini tidak tahu tidak dapat warisan. Ini sebenarnya hal diijmakan cuma banyak orang yang tidak tidak tahu. Terus juga nenek dapat seperenam dari warisan. Itu tidak setiap orang tahu. Sekarang jangankan jangankan orang awam, mungkin banyak pencari ilmu pun tidak tidak tahu itu kan. Nenek itu dapat seperenam. Dan hal-hal yang lainnya yang tidak diketahui umum oleh kaum muslimin. Terus juga kalau hal-hal yang sifatnya bisikan-bisikan jiwa, kadang kan jiwa kadang lagi melamun, kadang lagi apa berpikir maksudnya nyerempet kepada hal-hal yang apa sulit dan mati e, eh, terbesit punya dalam pikiran seperti yang dalam e, apa e, hadis e, hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan la yazalun nasu yatasha'alun hatta yuqal hadza khalq khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah orang senantiasa saling bertanya sampai dikatakan ini Allah yang menciptakan segala semua makhluk terus siapa yang menciptakan Allah nah ini kan pertanyaan apa bahaya kan ya tapi terbesit dalam jiwa bagaimana Siapa yang mendapatkan hal itu dalam hatinya maka langsung katakan aman tu billah. Saya iman kepada kepada Allah. Tapi kalau bisikan-bisikan hati selagi belum diikrarkan dengan lisan atau anggota badan belum kena hisab. Rasulullah mengatakan Innallaha tajawaza li ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw Maksudnya Allah mengampuni bagi umat ini apa yang dibisikkan oleh jiwanya selagi belum berbuat atau belum berbicara. Dalam hadis Sahih Muslim, Abu Hurairah berkata, "Ja'a min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam e, fasa'aluhu faqalu inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna ayyatakallama bihi." Eh, datang orang-orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya, maksudnya kami mendapatkan di dalam jiwa kami bisikan yang apa apa ya sifatnya e, jiwa kami berat untuk mengucapkannya sangat apa takut untuk mengucapkannya terus langsung mengatakan waqad wajadtumuhu apakah kalian sudah mendapatkannya bisikan itu mereka mengatakan naam ya Rasul mengatakan zalika sharihul iman. Itu uh, eh, apa uh, kemurnian keimanan. Maksudnya uh, kemurnian keimanan atau ketegasan keimanan lah yang menghalangi kamu dari berbicara tentang apa yang dibisikan itu atau melakukan apa yang dibisikan itu. Jadi iman yang yang menghalangi dari mengucapkannya. Kalau mengucapkan bisa jadi apa? Bukan, bukan dia menjadi menjadi kafir. Kemudian selanjutnya eh, hal-hal e, atau konsekuensi-konsekuensi akibat kemurtadan. Konsekuensinya seluruh amalan hapus Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Nah, siapa murtad dari agamanya terus mati dalam keadaan kafir maka mereka itu apa? lenyap amalannya di dunia dan di akhirat. Kemudian dia mendapatkan murka dari Allah. Tadi apa? alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim bagi mereka murka dari Allah dan uh, azab yang pedih. Kemudian juga kalau dia tidak tobat di dunia, selain di dunia, umpamanya di Islam, di Islam kena had, di akhirat juga dia di azab kekal dalam api neraka karena Allah mengatakan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Di sini kan mereka calon penghuni neraka kekal di dalamnya. Jadi di dunia dia kafir, murtad, di akhirat juga dia kekal dalam api neraka. Kemudian e, orang yang murtad, tapi murtadnya murtad biasa, dia diistitabah, dikasih tenggang waktu tiga hari untuk berpikir apa dia rujuk atau dieksekusi. Itu namanya istitabah. Uh, kalau seandainya dia tidak mau tobat, nah kasih tenggang waktu itu tiga hari. Tiga, tiga hari. Kalau tidak mau tobat, maka langsung di dibunuh karena Allah mengatakan man badala dinahu faktuluh. Karena siapa merubah dinnya maka bunuhlah dia. Adapun e, pembatasan istitabat tiga hari berdasarkan asar asar e, bahwa diriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Umar bin Khattab terus berkata apakah kamu punya eh, Umar bertanya apakah kamu punya punya berita baru gitu kan berita yang aneh maka orang itu mengatakan iya Naam rajulun kafara ada islami. Orang yang menjadi kafir setelah dia muslim. Maka Umar mengatakan, apa yang kalian lakukan terhadapnya? Maka e, dari utusan mengatakan, kami memen, apa, memenggal lehernya. Maka Umar mengatakan, kenapa kalian tidak menahannya di rumah tiga hari? Kemudian kalian kasih makan setiap hari sepotong roti. Kemudian kalian apa? Ajak dia untuk rujuk dengan harapan dia taubat dan mau menarik diri. Kalau tidak mau, dibunuh. Kemudian selanjutnya eh, hubungan suami istri apa dipasah dengan murtad salah satunya. Bahkan di sini e, lepasnya lepas total. Musonib di sini menterji buat lepas total. Dimana kalau seandainya orang murtad itu tobat dan ingin apa e, ingin kembali kepada istrinya, maka apa harus dengan akad baru mahar baru akad yang baru juga. Kemudian orang yang murtad itu tidak mewarisi dari saudaranya yang muslim dan begitu juga sebaliknya saudara yang muslim tidak menjadi ahli waris bagi bagi dia. Dan harta yang ada pada orang murtad itu kan dibunuh ya, eksekusi. Murtad itu sama imam. Hartanya apa? masuk ke Baitul Baitul Mal. Rasulullah mengatakan la yarisul kafirul muslima wala muslimul kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir juga. Hadis sahih. Kemudian selanjutnya eh, hak perwaliannya apa? Gugur, lepas seandainya si bapak yang murtad maka perwalian terhadap anak-anaknya lepas atau yang murtad saudaranya maka perwalian kepada apa saudarinya juga lepas intinya dengan mur, uh, murtad seorang maka dia apa memiliki tidak memiliki hubungan tidak memiliki hubungan uh, waris juga hal-hal yang yang lainnya Kemudian dia kalau mati tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikubur di perkuburan kaum muslimin. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikubur, tidak dikapankan juga, ya seadanya yang dia pakai. Dan juga tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh didoakan yang baik bagi bagi dia ketika dia sudah mati dalam kekafiran. Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan jangan kau menyolatkan seorang pun di antara mereka selama ya, yang mati uh, di antara mereka selama-lamanya. Dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan eh, dikarenakan mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Fasik di sini kafir itu kan. Jadi di sini tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikubur, tidak disolat, tidak, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin dan tidak di, disolatkan. Dia di apa di apa dibuang kan itu kan.